sungguh akan berdiri doa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-71 surat Nuh yang mengucapkan doa adalah Nabi Nuh dan nama suratnya surat Nuh ayatnya 26 Rabbi la tadar by them menikmati hangatnya sinar mentari pagimu meneguk lezatnya jernihnya airmu menyantap rezeki yang engkau sediakan atas bumimu. La sampai ke anak cucunya orang Jawa tumpes kilo sak cindera habis betul-betul habis memang kecil seandainya doa itu diucapkan oleh Nabi Nuh hari ini Sementara kita semua tahu dari sekitar 7 miliar penduduk bumi tujuh miliar penduduk bumi 6 miliar diantaranya termasuk orang yang dikelola minal kafirina dayaro seandainya doa itu diucapkan hari ini tetapi hari ini atau mungkin sekitar 9000 tahun ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia yang namanya Nuh alaihissalam. Karena kecintaan Zaman dunia, wa ma Zaman dunia, wa ma dalam sebuah hati sahabat riwayat akhir ini. Zaman dunia, wa para Dr. Syauki Abu Khalil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama tetapi di Indonesia kan Atlas di mana ibu Hawa diturunkan, di mana mereka bertemu. Terangkan di sana, di mana tempat berdakwah pertama kali Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Islam, di mana Nabi Ismail tinggal, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Suhaib sampai Rasulullah Muhammad SAW diterangkan juga di mana tempat tinggal di sebuah wilayah yang berada di Irak Selatan namanya Kufah Allah kabulkan doa Nabi Nuh Ya Allah jangan engkau beri kesempatan hidup kepada seorang kafir untuk tetap tinggal di atas bumi wasnahil furqa bi Allah perintahkan agar Nabi Nuh membuat kapal semua pengikut beliau disuruh naik atasnya Ibnu Jarir atau Bari yang tafsirnya ada di belakang sana dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bulan Maret yang lalu saya lihat 22 jilid ya 20 26 36 Pak Ajar ya 15 kali rata-rata usia bangsa Indonesia. Coba kita bayangkan. 950 950 tahun ya Allah aku seru Indonesia itu akan kita kaji apa pekerjaan Anda. Pekerjaan saya Islam. Para istirahat tuh lillahi rabbil alamin semuanya aku persembahkan hanya kepada Allah saja tak ada sisa untuk dimasukkan ke dalam kapal yang beliau buat itu sahabat-sahabat beliau yang masuk Islam menurut tafsir Ibnu atau Bari yang ada di sana itu nanti bisa kita cek 950 tahun berdakwah pengikutnya itu hanya sekitar 80 kalau berbicara tentang langit, dari sejuta umat saya angkat sedikit mudah-mudahan jadi ibro terus melarang mungkin-mungkin secara orang yang sudah meninggal tapi saya terpanggil untuk mengingatkan supaya dijadikan ibro saya tidak kemana innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan di sanalah innalillah masuk gerindra yang adalah asasnya bukan bukan mungkinkah itu terjadi pada diri kita ya jawabnya bilang min tetapi Jadi kalau kalau kita hitung 80 orang, kalau kita hitung selama 900 si Suto kata Karel Karel itu orang-orang proletar kata Bu Mega apa Mbak Mega uang cile mungkin pedagang bakso tukang ojek tukang batu kuli pasar lo, lo cual Lalu bayangkan kualitas kapal buatan Nabi Nuh di una vita, l'ho detto da, cioè kumpulan aku mampu di atas Allah kepada seorang manusia. Contoh di nggak mau kita ganti galaksi al ikhwan saja galaksi milik ujung ciptaan Allah bagian utara ujung ciptaan Allah bagian timur ujung ciptaan Allah bagian kanan belum ada yang menemukan oh dikira ini galaksi terakhir ditemukan lagi galaksi baru ditemukan galaksi baru ditemukan galaksi baru pagi jam 7 pergi ke pasar berdagang di sana jam setengah satu saya lihat anda ke masjid berjamaah bisa mengambil sholat awal nanti selesai asal pulang jam 5 itu pekerjaan nomor dua saya itu pekerjaan sambilan saya pekerjaan saya di dunia sehari bisa berubah seribu kali tapi pekerjaan saya kul inna sholati wa nusuki wa mahdi saya tambah membenci saya Assalamualaikum.